Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عفيت اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على الإيمان بك اللهم يا ربنا ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا علم الغيوب اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد واحشرنا تحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد ومحبة أهل بيت حبيبك سيدنا محمد ومحبة أصحاب ومحبة أصحاب حبيبك سيدنا محمد ومحبة من أحب حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا رزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin hadirat orang-orang pilihan Allah yang semoga diberi oleh Allah istiqomah di dalam keimanan istiqomah di dalam kebaikan semoga dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam meninggalkan kemaksiatan hanya kepada Allah kita memohon karena Allah lah yang menjadikan kita ini ahli istiqomah dan juga Allah lah yang menjadikan hamba-hamba yang tidak dicintainya terjerumus dalam kehinaan kemaksiatan. Maka sebaik-baik hamba adalah senantiasa ingat kepada Allah di saat hendak berbuat baik agar di saat ia bisa berbuat baik tidak masuk kepada bab bangga dengan amalnya sendiri atau ujub. Kebaikan kita Allah yang memilihkan untuk kita. Semuanya sahamnya Allah. Kita bisa sholat semua dari Allah, baju Allah kasih, kesehatan Allah kasih, air Allah kasih. Bahkan kemauan di dalam hati kita pun Allah yang kasih. Maka sama sekali tidak berhak kita menuntut, Ya Allah aku berhak masuk surga. Tidak. Akan tapi kita berharap semoga Allah memasukkan kita ke surga Allah dengan rahmatnya. Kemudian mukaddimah kita pada saat ini kalau kemarin kita berbicara apa? Istinja. Istinja sudah beres dan diamalkan. Artinya sebisa mungkin ilmu bab istinja itu diketahui termasuk istinja yang mungkin kita belum terbiasa istinja dengan batu atau yang semacamnya dan jangan dianggap itu sesuatu yang kotor sebab kalau kita menganggap itu sesuatu yang menjijikkan Berarti kita jijik dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib melakukan hukumnya jadinya. Dari sesuatu yang mubah kalau kita merasa ah enggak nyaman, lebih nyaman kencing langsung ditutup ya. Lalu kena kau celananya. Berarti kita kita belum bisa memuliakan apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Ceritanya tentang ilmu istinja sudah berlalu. Ini sebelumnya menabung ya. Dikit-dikit difahami lalu disampaikan kepada yang lainnya nanti lengket. Sebab sudah kita kemas semudah mungkin untuk dihafal. Kemudian pada malam hari ini ada lanjutan. Sebelum sholat, kita kan mau sholat kita. Itu bab sholat, mulai dari suci dari apa? Hadas ya, e, bersuci ya kayaknya kemarin. Sudah semuanya, kita akan membicarakan tentang Mandi sudah? Belum ya? Istinja, istinja. Ah? Syarat-syarat yang ada kiblat supaya agak jauh dengan majelis yang lain. Majelis yang lain kita berbicara tentang syarat syarat Baik kita bicara masalah tayamum saja. Ilmu tayamum. Tak apa-apa kita comot-comot, tapi kita sedikit pasti nggak ragu-ragu. Ilmu itu harus gitu bertayamum. Kapan orang itu boleh bertayamum? Atau dalam bahasa kitab fikih itu sebab bolehnya bertayamum. Sebab bolehnya bertayamum itu sebetulnya cuma satu. Nggak usah banyak-banyak biar mudah dihafal. Sebab orang boleh bertayamum itu satu. Yaitu tidak adanya air. Itu saja sebetulnya. Dan tidak adanya air itu ada dua model, dua macam. Yang pertama memang air tidak ada. Tidak dari hujan, tidak dari mata air, memang betul-betul air tidak ada secara sesungguhnya. Maka saat itu orang boleh bertayamum. Air tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua, Air ada, tapi seperti tidak ada. Airnya di lautan, tapi dia berpenyakit yang kata dokter kalau nyentuh air mati. Atau ada air di belakang rumah, di kolam, satu-satunya kolam, tapi dijaga lima harimau. Ayo, mau apa? Air ada, tapi seperti tidak ada. Nah ini hukumnya ya kayak nggak ada ya. Jadi yang pertama adalah tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua adalah ada tapi seperti tidak ada. Itu boleh bertayamum. Orang sakit parah. Gak bisa bersentuhan dengan air maka boleh bertayamum. Jelas ya sebabnya itu satu, satu itu dua model. Tidak ada secara sesungguhnya. Misalnya di tempat kita tidak ada hujan, tidak ada mata air. Betul-betul tidak ada air. Ya sudah. Maka saat itu orang boleh bertayamum. Maka jangan dipersulit tentang urusan ibadah. Termasuk mohon maaf rasa takut. Seorang wanita sendirian di dalam rumahnya. Terpencil jauh dari sana sini. Mau keluar rumah kamar mandinya agak di belakang. Sementara mendengar isu bahwasanya ada ketidakbaikan, kejahatan, anak brutal, preman, segala macam. Lalu dia ketakutan tidak bisa keluar dari rumah. Di dalam rumahnya tidak ada air. Lalu bagaimana ini? ta yamum Jadi harus difahami luas. Jangan berarti tidak ada air tok. Memaksa keluar dibunuh atau diperkosa. untuk bilah Kan bahaya. Jadi air ada. Tapi seperti tidak ada. Ini juga boleh bertayamum. Kita fahami ini dulu. Termasuk air ada tapi seperti tidak ada. Air ada. Tapi kita butuhkan untuk minum. Kita punya air berapa liter? Ada satu drum. Untuk apa itu? Untuk persiapan minum kita dan sesuatu yang terhormat. Ayam. Yang punya monyet-monyet di rumahnya kambingnya. Kalau butuh minum, maka itu didahulukan untuk kebutuhan minum saja. Airnya ada, tapi seperti tidak ada. Jadi pemahamannya harus begitu. Karena selama ini orang barangkali ngerti tayamum, tidak tahu bagaimana orang boleh bertayamum. Apalagi kalau baca sambil ngantuk bukunya itu. Ah, keluar dijamin tidak paham. Ngerti bab tayamum satu tok. Yaitu kalau nggak ada air. Padahal seperti itu termasuk tergolong tidak ada air kayak tadi. Ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Atau ada air persiadaan untuk minum bukan untuk berwudu. Maka biarpun ada air tapi seperti tidak ada air. Baik, itu adalah gambaran umum tentang kapan orang boleh bertayamum. Kalau seandainya di sebuah kota tidak ada hujan, tidak ada air, kemudian benar-benar tidak ada air, maka saat itu boleh ber tayamum. Atau anda bepergian di tempat yang jauh, anda toleh kiri, toleh kanan, cari air tidak ada di tengah jalan, anda boleh bertayamum. Baik, selesai. Maka jangan disiksa orang sakit itu untuk berwudu. Dilihat kalau sakitnya memang nggak boleh bersentuhan dengan air, ya jangan wudu. Selesai. Kemudian jika ada orang sholat dengan tayamum, apakah ia wajib mengulangi sholatnya atau tidak? Baik. Jawabnya adalah tidak wajib mengulang sholatnya. Kecuali orang yang berwudhu dengan tayamum di satu. Kalau begini ini langsung dihafal. Kalau tidak dihafal dijamin bingung lagi. Di tempat yang biasanya ada air. Ternyata tiba-tiba tidak ada air. Yang kedua, tidak adanya, tidak ada yang sesungguhnya. Bukan yang jenis ada seperti tidak ada. Jadi kalau tidak adanya air memang sesungguhnya tidak ada. Di tempat yang biasanya ada air, maka menurut madhab kita Imam Syafi'i, nanti kalau sudah datang air, ia wajib mengulangnya. Contohnya, Semoga tidak terjadi. Di Cirebon ti ada air atau tidak air ya di sini. Banyak air ya. Tiba-tiba di suatu hari nggak ada air. Berarti tidak ada air di tempat yang biasanya ada air. Satu syarat memenuhi. Yang kedua, tidak adanya air memang tidak ada, benar-benar tidak ada air. Maka itu kalau melakukan sholat dengan tayamum, dia nanti wajib mengulangnya. Berbeda jika Anda bertayamum di tempat yang memang umumnya tidak ada air. Di tengah padang pasir. Umumnya tidak ada air, nggak ada orang gali sumur di sana. Kalaupun gali, tidak tahu kapan dapatnya itu. Maka kalau sudah di padang pasir, itu artinya umumnya tidak ada air. Kalau kita bertayamum di tempat yang umumnya tidak ada air, nggak usah diulang. Atau Anda bertayamum di saat air itu ada tapi kayak tidak ada, tidak usah diulang. Jelas ya? Air ada kayak tidak ada. Air satu kolam besar, tapi Anda sakit, ya. Sakit yang kata dokter, awas jangan jangan nyentuh air. Kalau nyentuh air, kulitmu, mukamu bisa hitam nanti. Berbahaya kan? Maka saat itu dia bertanya. Yamum. Makanya karena adanya bukan sesungguh, tidak adanya bukan sesungguhnya, tidak adanya itu adalah hanya sekedar maknawi. Ada tapi kayak tidak ada. Karena dia tidak bisa pakai, maka orang itu tidak usah mengulangnya. Jangan salah di sini. Jadi kalau ada orang sakit tayamum tidak usah mengulang solatnya dengan tayamum. Selesai di sini satu-satu. Kemudian kalau ada kalau air ada seperti tidak ada, batasan-batasannya majelas ya. Karena kita takut tadi ya di rumah di belakangnya ada air tapi dijaga harimau atau dijaga buaya ya. Maka saat itu kita tidak usah ke belakang ya. Kalau nyiduk bisa dimakan kita sama buaya. Maka itu ada seperti tidak ada. Gak ada batasannya, jelas ya. Atau seorang ibu sendirian di rumah mau keluar takut bahaya di luar itu kalau wudhu dengan tayamum nggak usah diulang, jelas. Yang belum jelas ini begini. Air tidak ada secara sesungguhnya. Barangkali tidak ada, ada yang nggak pernah terlintas di benaknya. Batasannya seberapa sih? Sekilo, dua kilo, tiga kilo, sepuluh kilo, lima belas kilo? Coba. Satu Cirebon nggak ada air, tapi di Tegal ada air. Kita sebut ada air atau tidak ada air, ayo. Maka harus ada batasannya ini yang jelas. Maka kalau hanya membaca kitab saja selesai khatam dijamin gak paham, itu sudah. Harus ada keterangannya berapa sih batasannya air itu tidak ada semeter, dua meter, sekilo, dua kilo. Di masjid At-Taqwa gak ada air, langsung tayamum. Ya, ada batasan-batasannya. Maka kewajiban kita kalau kita berada di tempat yang tidak ada air, kita berkewajiban mencarinya dulu, jangan langsung tayamum. Mencarinya di mana? Kalau kita di bepergian ya di rombongan kita. Kalau kita berada di rumah ya di rumah-rumah. Tapi sejauh mana Apakah kita tanya semua rumah? Kan rumah sambung menyambung dari sini sampai pleret nyambung-nyambung. Bisa sampai sholat asarnya hilang nanti ya. Harus ada batasannya agar orang itu melakukan ibadah yakin. Kalau di padang pasir sejauh mana? Ya, kita harus mencarinya. Maka ada tiga bagian, tiga tempat. Yang pertama adalah yang pertama Wajib kita mencarinya. Baik dalam keadaan kita menduga adanya air. Satu. Atau yakin adanya air. Dua. Biarpun kita hanya menduga adanya air. Wajib kita mencari di sejauh sekitar kita. Sejauh mana itu? Diperkirakan itu Ulama itu istimbatnya dari hadis yola. Ya Jangan dianggap ulama itu bangin hitung-hitungan tuh ngarang. Dia ceritanya kalau zaman Nabi itu ceritanya kalau cari air suruh pergi ke sana. Setelah pergi tidak ada, balik nggak ada, nggak ada, baru bertayamum. Lah, perginya orang ini sejauh mana? Sejauh jika dia di tempat yang jauh di sana itu kok tiba-tiba ada sesuatu, ular, harimau, minta tolong kita kedengaran. Makanya sepanjang, sejauh jika ada orang yang kita suruh cari air itu menjerit, kita dengar. Lah itu dikira-kira oleh ulama. Berapa meter? Anggap saja itu 300 meter. Gitu saja. Karena kalau kita kira-kira adalah 300 meter. digambangkan meter. Jadi kalau kita menduga ada air misalnya, di sini nggak ada air. Kita wajib mencarinya, biarpun belum yakin. Kayaknya sih ada, tapi kayaknya juga tidak. Ragu kan? Tapi masih menduga. Kita wajib mencari sepanjang 300 meter. Lebih dari 300 meter kita wajib mencari tidak? Kita tidak wajib mencarinya kecuali yakin adanya air di tempat itu. Setelah 300 meter, anggap saja dipatoi. Sini ya, pusat 300 meter sama ya, kita kurang hafal di kiri kanan. Pols, Polres itu berapa meter dari sini? Pokoknya anggap saja sana 300, 300, 300, 300, bulat begitu. Maka ini 300, 300, 300, 300. 300 meter ya. Maka kita wajib mencari di sekitar ini biarpun hanya sekedar menduga. Wajib mencarinya. Tapi kalau sudah yakin tidak ada karena sudah yang mencari nggak usah. Ada orang, "Oh, nggak ada sudah." Ya sudah kita percayai, nggak usah kita cari lagi ya. Selebihnya kita wajib mencari lebih dari 300 meter. Itu kita wajib mencarinya jika kita yakin ada air. Dari mana yakin itu? Ya mungkin pengalaman atau informasi dari orang yang banyak, "Oh, di sana ada sumur nyumber." Oh ya. Baik, maka kita wajib mencari ke tempat ini. Ada yakin. Sampai berapa ini? Ulama menyebutnya adalah separuh farsah. Repot farsah, alah repot ngitung-ngitungnya. 84 bagi 32. 2 kilo setengah gitu aja sudah. Sepanjang 2 kilo setengah. 2 kilo setengah. Maka sepanjang 2 kilo setengah ke barat, 2 kilo setengah ke timur, dua kilo setengah ke mana sana? Utara, barat sana. Barat, timur, utara, selatan, yaitu sepanjang dua kilo setengah, maka orang wajib mencari kalau yakin. Selebihnya bagaimana? Nggak usah dicari. Sebab kalau nggak ada batasannya, pusing dong. Di pleret ada air ya. Memang setiap sholat harus ke pleret, maka Islam itu menyiksa dong. Enggak, Islam itu gampang itu adalah batasan-batasan tentang tayamum ya. Mungkin kita gambar jarak pertama adalah sekitar 300 meter. Jarak kedua adalah dua setengah kilo. Selebihnya adalah jarak jauh yang tidak dianggap. Maka biarpun di Tegal itu banjir, kalau di Cirebon nggak ada air, boleh tayamum. Di banjir, di Cirebon kering, boleh tayamum. Di Cirebon kering, di Pleret banjir, boleh tayamum. Ya, ini harus ada batasannya kayak begini-begini ini selesai. Kemudian orang boleh bertayamum itu kalau sudah masuk waktu sholat. Ini catatan lagi ditulis begitu ya. Jadi kalau bertayamum sebelum masuk waktu sholat gak boleh. Bertayamum itu kalau sudah masuk waktu sholat. Adzan duhur baru tayamum. Kalau tayamum dulu kemudian masuk adzan duhur tidak boleh. Jadi tayamum boleh di saat sudah masuk waktu sholat. Yang pertama. Yang kedua adalah tayamum sekali untuk sholat wajib sekali. Ini menurut jumhur ulama khususnya madhab syafi'i. Tayamum sekali untuk sholat fardu sekali. Tapi tayamum sekali boleh seribu rokaat. Boleh seribu sholat nggak apa-apa. Sunnah. Kalau sholat sunnah boleh tayamum sekali dengan sholat sunnah yang banyak. Tapi sholat fardu adalah setekali tayamum sekali sholat fardu. Misalnya ada orang tertidur sehari semalam. Kan meninggalkan sholat ya, namanya tertidur ya. Kalau benar-benar tertidur gak dosa. Tertidur. Nggak sadar bapaknya bangun besok pagi. Tidur pagi, bangun, bangun pagi. meninggalkan sholat lima waktu. Maka dia wajib mengkodoknya. Cara mengkodoknya gimana? Nggak ada air. Harus tayamum. Tayamumnya gimana? Ya, setiap sholat tayamum satu. Setiap sholat tayamum satu. Setiap sholat tayamum satu. Nah ini insya Allah sederhana masalah fikih bertayamum dan jangan pusing. Kemudian bagaimana cara bertayamum? Ambil tanah berdebu. Gak usah banyak-banyak, bukan secangkul, tapi secukup secendok teh pun boleh ya. Jangan mentang-mentang pengen tayamum, ambilkan aku uh, debu untuk tayamum satu cangkul keberatan itu ya. Setukup seujung sendok teh pun boleh. Bisa dibungkus di kertas begini, langsung masuk saku bepergian pakai debu. Barangkali dia terbang di atas awang-awang ya. Atau dia mau berjalan di atas air daripada repot cari debu. Di lautan nggak ada air, nggak ada apa? Mana ada air ya, wudhu aja kok repot ya. Di mana? Di awang-awang lah. Anggap saja dia pergi ke tempat nan jauh. Yang tidak ada debu di situ. Maka cukup dengan seujung sendok. Setelah itu kita ratakan. Diratakan begini. Berarti sudah ada alatnya. Yaitu debu. Kemudian caranya bertayamum. Yang pertama niat. Niatnya tidak usah pusing-pusing. Nanti nggak usah pakai bahasa Arab sah. Aku niat tayamum karena Allah mah beres dah. Allah tahu kalau pakai bahasa Arab dibedakan raf'il hadas dengan istibahati sholah. Nawa itu tayamum istibah istibahati sholah. Sudah anda hafal, mending tidak usah tayamum. Bisa begitu nanti. Ya udah, pokoknya kalau ngajari sama orang kita di tetangga kita awam digampangin. Kalau ustadz mah ya kelewatan kalau tidak tahu doa aslinya. Nah, kita tidak ngomong dengan ustadz ya. Kita akan berorang orang-orang yang tidak mudah menghafal bahasa Arab. Aku niat tayamum sudah beres. Kemudian caranya adalah dengan menepukkan kedua telapak tangan ke tempat debu tadi. Kita tepukkan di tempat debu tadi. Kemudian kita angkat tangan. Sunnah dianjurkan ditepuk begini. Meringankan debu. Karena tujuannya bukan agar orang berbedak debu. Bukan. Yang ini maksudnya hanya untuk menjalankan perintah saja. Jadi justru sunnahnya dikeringankan. Diker setelah itu diusap di bagian muka saja. Selesai. Satu. Kemudian nempok lagi. Yang kedua. Ya. Tepuk yang kedua. Bagian debu yang di tangan kiri buat tangan kanan. Caranya terserah digosok-gosok ini juga sah. Mungkin ada yang manis caranya separuh ini untuk bawah separuh telapak buat tangan itu boleh. Tapi jangan pusing dengan cara. Itu adalah yang penting dibeginiin. Diperkirakan debu yang di tangan ini merata ke, seka, ke kan, tangan semuanya. Baru tangan bagian kanan untuk yang begini. Selesai. Sama baik wudhu ataupun untuk so, untuk mandi besar sama. Misalnya ada seorang wanita head waktunya sholat nggak ada air Cukup tayamunya begini, nggak usah gulung-gulung di atas debu. Ya, takut salah paham, makanya ditegaskan saja di sini. Kalau ada yang gulung-gulung, maklum, nggak ngerti. Sahabat Nabi ada yang gulung-gulung. Ada sahabat Nabi pernah junub. Karena bingung, gulung-gulung. Dipikir adalah debu harus ikut tubuh. Lah, maklumlah kalau selama ini ada yang salah paham begini ya, dimaklumi lah. Tapi kalau sudah hadir majelis malam ini masih gulung-gulung ya salah. Jadi kalaupun untuk mengangkat untuk ma, untuk ma, oh, untuk hadas besar cukup sama dengan tayamum seperti itu. Head, junub, tidak ada air hampir bersenggama ya sudah bertayamum, salat setelah itu. Beres. Jadi jangan dibikin susah. Dan di sini ada debu yang mustakmal yang tidak boleh dipakai lagi, yaitu debu yang jatuh dari dagu dan tangan kita. Bukan debu yang di sini ini, bukan debu yang di tempatnya tadi. Biarpun seribu orang di sini tetap sah. Ini termasuk juga orang salah paham di sini. Sudah dipakai mustakmal, bukan siapa bilang mustakmal. Mustakmal itu adalah debu yang rontok bekas kita pakai untuk tayamum. Gampang ya ilmunya tayamum Gampang kalau faham. Kalau tidak faham, dijamin tidak gampang. Gitu saja. Jadi sederhana insya Allah itu tayamum. Tidak usah buka kitab gede-gede. Ini saja dipahami dulu. Nanti insya Allah diamalkan, dipraktekkan. Tapi kita tidak pengen ngamalkan tayamum pokoknya. Sebab kalau ngamalkan tayamum, kalau tidak sakit, kehabisan air ya, mau. <laughs> Baik. Masya Allah. Kemudian syarat sahnya tayamum tadi nggak ada air ya, nggak ada air bener. Kalau ada air nggak sah. Ada air untuk wudhu maksudnya. Kalau air minum tidak kan? Air digunakan untuk minum, maksudnya air yang dibutuhkan untuk minum. Kalau air minum tapi nggak dibutuhkan, tetap misalnya ada orang punya air segudang air aqua, tapi banyak ya air minum kan? Boleh dipakai wudhu, boleh dipakai wudhu. Tapi kalau air memang dibutuhkan untuk minum saja, nggak boleh. Dipakai untuk minum saja, tidak boleh. Jadi harus tidak ada air yang sesungguhnya. Untuk menambahkan pemahaman, ulama membuat contoh. Tapi ini tidak pernah terjadi. Seribu orang ini, seribu lima ratus yang hadir ini. Ini, kita jumlah seribu lima ratus orang mau bertayamum. Padahal air di masjid sudah tidak ada semuanya, ternyata tayamumnya tidak sah karena apa? Masih ada segelas air untuk wudhu. Ada air wudhu cuman segelas. Berarti belum terpenuhi syarat kan? Air masih ada. Caranya biar sah dibuang saja, tuang sekali, buang, baru nanti tidak ada air beneran. Kalau masih ada, semuanya tidak sah tayamumnya. Sebab apa? Masih ada air untuk wudhu. Nah, ini untuk pemahaman saja, tapi nggak pernah terjadi kayak begitu-begitu ya. Nah ini belajar fikih sederhana ya. Nggak usah pakai kitab gede-gede, tapi dikit kita ingin bahasanya nyantol itu ya. Paham. Baik kita akan baca kitab hikamnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Adapun kekurangan nanti bisa dimasukkan bab pertanyaan. Al-Hikmah Al-Hadiyah Wal-Ishrun. Hikmah yang ke-21. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal Al-Hikmah Al-Hadiyah Wal-Ishrun. Hikmah yang ke-21. Talabuka minhu ittihamun lahu. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'tika anhu. Makna harfiahnya permintaanmu kepada Allah adalah tuduhan engkau menuduh Allah. Jangan dimaknai harfiah berat sih. Nanti akan disyarahi. Barangkali satu saja. Ini adalah dua pangkat. Pangkat yang paling hebat. Orang itu adalah pangkat ini. Pangkat pasrah, bukan pangkat meminta. Jika anda meminta kepada Allah, boleh. Tapi jika Anda pasrah lebih hebat. Pasrah lebih hebat. Di saat orang berada di dalam sebuah bencana. Lalu dengan penuh kesabaran. Dan di saat dalam bencana itu dia selalu mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Itu lebih hebat dari yang berkata, Ya Allah lepaskan aku dari musibah ini. Dua-duanya boleh. Sebab kalau dia menyerahkan urusannya kepada Allah, mutlak bersih dia tentang keimanannya. Dan di saat dia meminta kepada Allah, ini perlu dijelaskan. Kenapa kamu minta kepada Allah? Kalau dia menjawab, karena aku ingin menampakkan kelemahan diriku di hadapan Allah, maka itu iman. Tapi kalau terbetik Allah tidak memperhatikan dia, lah ini kurang ajar, lah ini nuduh Allah. Kita minta kepada Allah ini harus dijelaskan kenapa kamu minta kepada Allah. Imam Haddad mengatakan fatwa'i wabtihali syahidun li biftiqari Permintaanku kepadamu ya Allah hanya untuk menampakkan bahasanya aku ini butuh kepadamu. Sebab qad kafani ilmu rabbi. Sudah cukup ilmu Allah tentang aku, enggak minta pun Allah tahu. Terlintas di benak saya aku pengen selamat, Allah juga tahu. Ini tingkat tinggi ini. Tingkat pasrah ini tingkat luar biasa. Ada catatan kecil tentang hikmah Ibn Atta'ilah ini subhanallah ada. Ini adalah termasuk uh, kalimat yang tidak pantas dari Ibn Atta'ilah. Ada orang menuduh Ibn Atta'ilah sehingga menyebut hikam al-mauhumah. Hikmah-hikmah yang tidak jelas katanya. Karena memang nggak faham Jadi memaknainya adalah dengan hawa nafsunya. Karena ini miliknya ahli tasawuf. Pokoknya kalau dari ahli tasawuf sudah diperangi. nggak bisa menerjemahkan mana ini. Padahal kalau diterjemahkan dahsyat ini luar biasa. Para ulama berlomba untuk mensyarahi hikmahnya Ibn Athaillah Az-Zakandari. Jadi ada orang itu di hadapan di, saat dihadapkan dalam problem ada dua macam. Orang pasrah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah di saat dilempar ke dalam api tidak mengatakan ya Allah selamatkan aku ya Allah, tapi tidak. Beliau mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Karena Nabi Ibrahim yakin bahwasanya di saat membela Allah, intan surullah yang surkum kalau engkau membela Allah, aku akan bela. Allah akan bela. Lalu kau masih meminta apa tidak yakin? Ragu, makanya ittihamun lah bisa punya makna ini menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Jadi kalau kita berdoa harus kita jelaskan kenapa kamu berdoa. Kita ingin menampak mengatakan bahwasanya kita ini memang butuh kepada Allah, lemah kepada Allah. Bukan karena kita menduga Allah tidak tahu. Makanya paling selamat adalah makam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, makam ridho. Makam pasrah kepada Allah. Talabuka minhu ittihamun lah permintaanmu itu kepada Allah maka itu sebetulnya adalah semacam menuduh Allah Subhanahu wa taala ada sebuah hadis bahasanya hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya dan Ibnu Abi banyak Ibnu Abi Syaibah Imam Baihaqi man barang siapa syaghalahu bi dzikri an mas'alati barang siapa yang telah disibukkan dengan berzikir kepada aku lalu enggak sempat minta Sibuk tok, ibadah saja. Sampai enggak sempat minta zikir ke ya Allah, Allah, la ilaha Allah. Sibuk zikir kepada Allah, enggak sempat minta a'taituhu, aku akan memberi kepada orang tersebut afdal lebih bagus ma'u'tis sa'ilina dari apa yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang pernah minta. Yang minta aku kasih, tapi yang sibuk zikir kepadaku lalu tidak sempat minta, malah aku kasih lebih bagus, lebih banyak dari yang pernah minta. Apakah minta tidak boleh? Oh boleh. Bahkan Allah marah kalau orang ini tidak minta. Tapi makna minta kepada Allah harus kita maknai untuk menunjukkan kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba Allah yang lemah, yang butuh kepada Allah, maka Allah marah kalau hambanya tidak minta-minta. Sombong benar nih ya. Jadi mintanya seorang hamba harus dimaknai butuh kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah, bukan karena ada dugaan Allah tidak tahu tentang urusannya. Kemudian hikmah yang kedua tadi, uh, hikmah yang pertama lanjutannya Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Pencarianmu kepada Allah itu menunjukkan ghaibatun minka anhu ghaibnya dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mencari itu karena memang tidak melihat yang dicari atau tidak tahu yang dicari. Sebab yang tahu tidak akan mencari. Kenapa kita mencari? Karena kita tidak tahu atau tidak punya. Maka kalau engkau mencari Allah, artinya kamu memang belum dengan Allah. Sebab semestinya kita akan selalu merasa dengan Allah. Maka kita butuh untuk mencari Allah. Untuk menjadi kita sebagai orang yang di makam ihsan antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini pangkat tinggi. Hendaknya engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini tingkat yang berat. Fa illam takun tarahu kalau engkau tidak bisa seperti itu, maka cukup bagimu adalah fa innahu yarak Allah itu menyaksikan kamu lah ini yang kita cari lah kalau ada orang masih bingung mencari Tuhan mencari Allah artinya memang Allah jauh darinya maksudnya dia itu lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dalam bahasa hikmah yang perlu diingat adalah yang dilalaikan sebab yang selalu ada dalam ingatannya tidak perlu untuk diingat. Kapan Anda mengingat? Di saat Anda lupa. Kalau Anda ingat, Anda tidak perlu mengingatnya. Lah kita ingat, kenapa kita harus mengingat? Di saat kita lupa, maka saat itu kita mengingat. Itu adalah bahasa hikmah. Para ulama mengungkap kalimat-kalimat semacam itu seperti al-muhasibi dan sebagainya. Sudahlah begini kita sederhanakan. Bahasanya, kita ini seharusnya ini karena Imam Ibn Atal asalkan dari ingin membawa kita ini ke pangkat yang tinggi. Semestinya kita itu nggak perlu lagi mencari Allah baik di dalam pemahaman atau rasa atau tingkah laku. Tetapi kita harus bahwasanya dari pemikiran kita selalu nyambung kepada Allah. Hati kita tingkah laku kita menunjukkan bahwasanya kita disaksikan oleh Allah. Sehingga tidak ada kesempatan bermaksiat. Sebab kalau bermaksiat ini adalah tanda lupa. Berarti Allah seolah-olah jauh darinya. Sehingga perlu dicari agar menyaksikannya. Biar ia takut melakukan maksiat. Maka kenapa bermaksiat? Karena dia lalai. Dan kalau sudah orang pada makom ini, susah bermaksiat. Makom Allah tidak goib darinya, susah bermaksiat. Ahli iman itu. Coba bayangkan. Imam Haddad menyebut dalam kitab dakwah Tamah beliau menukil satu kalimat eh, beliau mengungkapkan satu kalimat kalau ada orang yang sudah sambung ini kepada Allah susah dia bermaksiat sebab orang bermaksiat itu ada dua kemungkinan bagi ahli iman orang bermaksiat ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama di saat ia bermaksiat ia yakin Allah tidak melihatnya. Hukumnya apa kira-kira? Kafir. Masa mengatakan Allah tidak melihat ya? Keluar dari Islam. Karena Allah selalu melihat tingkah laku kita. Maka kalau ada orang bermaksiat, tanyakan, kenapa kamu bermaksiat? Apakah Allah tidak melihatmu? Iya, Allah tidak melihat. Kafir. Yang kedua, ahli iman ini. Kenapa kamu bermaksiat? Apakah Allah melihat? kamu percaya tidak Allah melihatmu? Iya, Aku percaya Allah melihatku. Ah. Kalau ada orang yakin Allah melihatnya, maka masih bermaksiat, berarti kurang ajar. Nggak ada pilihan. Nah, ini ahli iman, ya begitu. Yang diinginkan Ibn Atta'ilah Sakandari, ya kelas itu. Sudah begitu dikatakan, ini hikmah nggak benar. Terus maunya apa? Ini ada manusia-manusia anti tasawuf, itu menghantam hikmahnya Ibn Atta'ilah Sakandari, karena tidak faham. Biasa, kalau tidak faham itu adalah seperti serigala mau meraih buah anggur lalu nggak nyampe bilang kepada orang anggur itu pahit itu tahu ya serigala ngelompat ngelompat mulai tadi itu meraih buah anggur nggak nyampe-nyampe akhirnya lari terus ditanya enak pahit ya gitu ya begitulah orang tidak bisa merakan duknya ahli tasawuf sehingga kalau membaca kalimatnya ahli tasawuf ia lalu berkata, kalimat menyesatkan, kalimat enggak benar, kalimat syirik. Kalimat ini, ini adalah orang yang tidak faham tasawuf. Padahal kalimatnya sederhana. Dan insya Allah yang mendengar bakal faham dengan pemahaman ini. Maksudnya, justru hakikat iman ini. Baik, ini separuh saja, kelihatannya panjang sekali. Lanjutkan separuh lagi. Sudah jelas bahwa di dalam urusan memohon kepada Allah, di dalam urusan problem dan musibah, orang ada dua pangkat. Anda boleh menjadi orang yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah kunci. Allah akan segera mengkabul Anda. Dan di saat Anda meminta pun, ini tingkat yang kedua, maka harus kita hadirkan bahwa kita meminta kepada Allah itu karena kita ingin menampakkan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita menduga Allah tidak tahu. Sebab cukup pengetahuan Allah kepada kita. Yang terlintas di benak kita. Panjenengan pengen mobil mulai kemarin itu sudah tahu. Panjenengan mau mikir beli beras sambil ngaji pengen. Ya Allah besok makan apa? Allah tahu. Boleh Anda minta, ya Allah, aku minta berikan aku begini. Boleh, karena Anda butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi adalah berusahalah Allah senantiasa hadir. Artinya kita merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu orang tidak perlu mencari Allah karena selalu Allah hadir di hatinya. Maka yang mencari karena yang dicari tidak ada. Artinya jauh. Maka perlu orang itu mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu Yahya yang saya hormati, saya akan mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah wudhu. Tadi disebutkan masalah air. Nah, sekarang yang dari pertanyaan, ada seorang mau sholat punya airnya itu pas-pasan. Terus ada lagi orang yang mau mati, tapi orang mau mati ini tidak pernah sholat seumur hidupnya. Nah, apakah ini diberikan kepada orang yang mau mati atau diteruskan wudhunya? Terus yang kedua tentang hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Ini penafsirannya bagaimana? Karena zaman sekarang banyak perdebatan itu menjadi laknat. Ini kan merugikan banyak masyarakat seperti bid'ah, syirik dan yang lain-lainnya. Ini eh, di sini pengertiannya bagaimana apa sih untuk Ahlussunnah wal Jamaah atau yang lain-lainnya? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Buya, ini mengenai Atibun Nawawi, pengobatan yang disunahkan oleh Nabi. Sepengetahuan kami, uh, eh, atimun nabi atau penguatan yang sesuai dengan nabi itu adalah hijamah atau bekam. Bahkan kami uh, pernah baca di hadis bahwa sebaik-baik pengobatan itu salah satunya adalah bekam. Begitu juga juga dengan herbalnya seperti madu, habatusaudah eh, habatus sauda dan juga kurma dan lain-lain. Nah, sedangkan di kenyataan sekarang ini saya lihat uh, kurang diamalkan oleh umat Islam. Padahal itu disunahkan. Nah ini bagaimana kita menyikapinya, Buya? Saya kira itu karena saya lihat e, banyak sekali pengobatan ini malah ke kedokteran yang itu mahal. Sedangkan kalau hijamah yang disunahkan oleh Nabi kurang dimanfaatkan oleh umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Buya yang kami muliakan. Ada satu pertanyaan yang hendak saya sampaikan yaitu bagaimana cara menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu ada padahal kita tidak bisa melihat. Tapi memiliki keyakinan Allah pun melihat kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada salah satu surat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, itu kalau membaca kalau tidak saat lihat tidak ada audu dan tidak ada bismillah. Itu awal membaca surat At-Taubah itu membaca apa? Yang kedua, apakah dari awal sampai akhir itu tidak membaca itu atau dari awal saja? Seumpamanya kita hari ini membaca lima ayat, sedangkan surat At-Taubah itu lebih dari lima ayat besok mengulang lagi ke enam ke enam ayatnya itu apa membaca audu dan bismillah atau tidak membaca? Hanya itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, ini pertanyaannya tentang tayamum kejadiannya waktu jemaah haji baru datang di e, Mekah di Masjidil Haram. Kebetulan kan sudah ambil wudhu dari asrama. Setelah ya mau tuap kudum ya sudah ada sudah menjelang komat e, bat, ternyata batal teman saya. Kemudian mau cari ambil air wudhu kan belum tahu tempatnya di mana. Ternyata memang di Masjidil Haram itu jauh-jauh sekali tempatnya. Waktu itu kalau mau wudhu perasaan takut ada, karena memang baru e, datang di Masjidil Haram belum hafal situasi tempat wudhu. Sehingga e, waktu itu mengan, saya menganjurkan untuk tayamum di tembok yang ada di masjid. Itu bagaimana Bu ya e, tayamumnya itu sah atau tidak? Karena ada rasa takut, takut tersesat dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang kedua e, mungkin di luar tema ya Bu ya. Ada seorang suami yang berpoligami e, atau istrinya lebih dari satu untuk menyelamatkan kedua keluarganya itu suami sering-sering sekali berbohong katanya untuk menyelamatkan supaya tidak terjadi e, pertengkaran. Nah itu berbohong itu kalau ditumpuk sedikit demi sedikit nanti lama-lama menjadi banyak. Bagaimana mungkin seorang suami yang akan menyelamatkan kedua keluarga tersebut untuk e, masuk ke surganya Allah karena diawali dengan kebohongan-kebohongan. Yang saya tanyakan Kebohongan itu menurut agama bagaimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah ngikutin pengajian dan Ustadz saya menyatakan bahwa ketika kita seorang guru menyam, apa, mem, mengajarkan, mengajarkan kepada muridnya Al-Quran satu huruf dari ayat Al-Quran maka berhak beberapa dirham katanya. Berhak? Maka berhak untuk mendapatkan meminta gitu, meminta imbalan kepada murid. Apakah benar ada tuntunannya seperti itu? Yuk, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mungkin? Sudah banyak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mau berwudu punya air sedikit. Tak taunya ada binatang. Tadi kalau binatang harus perhatikan ya. Binatang yang terhormat. Kalau binatangnya tidak terhormat, biarin mati. Dan binatang tidak terhormat adalah yaitu termasuk orang murtad. Ya. Termasuk di sini ulama memasukkan orang yang tidak mau sholat. Dia tidak terhormat lagi biarin biar mau sholat ya sholat minum nah ini kesempatan mati nanti kalau nggak nggak sholat akhirnya sholat kasih air ya kalau masih nekat ya nekat mau mati itu orang jadi biarpun dia mau mati karena orang itu nggak mau sholat suruh sholat baru dikasih air kita harus tegas begitu itu karena menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal murtad itu orang tidak terhormatnya berlebihan jadi menurut madhab kita harus dipenggal lehernya, tapi dengan prosedur yang mulia, bagus. Tapi inti karena intinya agar orang itu sholat. Maka jangan, tetap gunakan butuh, jangan dikasih air minum. Mengasih setetes air minum kepada orang yang tidak sholat, itu kita haram ternyata. Masya Allah. Rugi. Gara-gara kita lemah lembut itu, makanya banyak orang tidak sholat. Kalau dia sholat, tiap orang fakir wajib kita beri pertolongan. Islam itu begitu. Al-ahdu baini wa baina abdi as-salah. Allah dalam hadis kutsi Yang pengikat antara aku dengan hambaku itu adalah sholat. Bahkan dalam riwayat yang meninggalkan sholat fakot kafar, kafir. Tapi ini kafir diambil oleh madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut kita asalkan masih meyakini sholat itu wajib, maka tidak kafir. Tapi tetap itu adalah orang yang terhinakan. Maka semoga jika ada yang mendengar suara ini orang yang tidak pernah sholat esok menjadi orang terhormat sholat. Sebab orang yang tidak sholat di kampung kita bukan karena ingin menantang Allah. Karena belum pernah mendapatkan pendidikan yang benar. Jadi dimaklumilah, maafin. Jadi kita kalem-kalem lah. Kalau kasusnya orang bodoh nggak punya ilmu lain, dia masih terhormat. Baru masuk Islam belum ngerti sholat ya. Tapi kalau sudah setiap hari nggak mau ngaji, deket musola lagi, wah istrinya sholat terus. Kacau ini itu tidak terhormat maka gunakan air wudhu nggak usah dipedulikan orang tersebut istilah ummati rahmatun ini bukan hadis jadi tidak jangan dipegangi sebagai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hadis akan tapi maknanya benar di dalam urusan furuk perbedaan para imam di dalam hal furuk hal yang tidak sampai bukan urusan akidah maka itu rahmat yang satu mengatakan nggak boleh, satu satu mengatakan boleh. Ada keringanan bagi kita. Kalau memang kita bisa pakai yang tidak boleh, kalau ternyata berat boleh pakai yang boleh. Itu kemurahan. Kalau sudah masalah urusan furu itu adalah indah. Makanya Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah urusan kunut. Indah, nggak ada masalah. Justru menunjukkan keluasan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Keluasan pemahaman ulama. Perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik di dalam urusan wudhu. Ternyata ini rahmat. Imam Syafi'i agak ketat urusan air. Berdasarkan ijtihad. Sebab ijtihad la yungkodu bil ijtihad. Kalau ijtihadnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i nggak boleh ikut yang lainnya. Karena berijtihad. Imam Syafi'i berijtihad sampai ketemu pada pemahaman air harus dengan syarat-syarat begitu. Harus dua kolah, harus begini misalnya. Kalau kejatuhan najis, langsung najis. Kalau kurang dari dua kolah. Lah madhab Imam Malik enggak, ringan. Alhamdulillah. Kalau di Cirebon lagi macet air pamnya pakai madhab Malik. Rahmat, mudah. Tapi kapan dipegang oleh orang-orang yang benar? Tapi kalau dipegang oleh orang yang dungu bermasalah, ini enggak sah ini masuk neraka tolak. Nah, kalau sudah dipegang orang dungu ini bermasalah. Masalah khilafiyah kayak masalah yakiniyah, i'tiqadiyah. Masalah khilafiyah itu orang harus paham la ingkara fil mukhtalafi, tidak perlu kita mengingkari keras kepada orang yang berbeda urusan furuk seperti ini. Makanya kalau ada orang mencaci berat kuat-kuat tentang urusan kunut, ini adalah orang yang bingung dia. Imam Syafi'i kalau sholat, suatu ketika sholat di masjid, di situ ada kuburnya Abu Hanifah, meninggalkan kunut. Ikhtiraman menghormati Imam Abu Hanifah. Jadi ini perlu. Lah sekarang ada permasalahan yang berat, orang bingung, masalah khilafiyah dianggap masalah iktikodiyah. Masalah khilaf dianggap masalah yakin, yang orang tidak boleh berpendapat. Ini memang kita himbau kepada beliau-beliau itu adalah segeralah untuk memahami makna ini. Tentang sebuah pemahaman tek. Sebab yang namanya hal yang harus disepakati itu harus mansus, teknya itu jelas. Kot Qat'iyud dalalati, kot qat'iyul wurudi, jelas datangnya dan maknanya pun jelas. Misalnya hadis tentang tawasul yang ada pada zaman Nabi Muhammad hadis tentang tawasul. Imam misalnya dalam salat istiqra, Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyika. Ya Allah, kami bertawasul dengan nabimu Nabi Muhammad. Di sini tidak ada keterangan dengan doa atau bukan dengan doa. Tawassul. Sementara diterangkan oleh hadis lain. Bahwasanya ada hadis diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf. Ternyata orangnya berdoa sendiri. Di samping ada doa Nabi Muhammad. Jika orang memahami ini makna khilafiyah, yang satu mengatakan tawassul di sini maknanya adalah berdoa. Mangga. Tapi kalau dimaknai adalah memohon apa maknanya adalah memohon kepada Allah dengan membawa Nabi Muhammad bukan dengan berdoa bukan dimaknai doa. Misal Allah main atau atarasolika binabiga seperti hadis sahih. Ya Allah aku memohon kepadamu dengan membawa nabimu Nabi Muhammad. Lah, ini adalah boleh. Di saat hidup dan di saat mati boleh. Lah, ini baru orang faham Oh masalah khilafiyah. Jadi sederhana. Tapi kalau sudah masuk memahami khilafiyah sebagai masalah keyakinan, ini adalah penjahat di dalam keindahan dalam kebersamaan. Lah, kita pengen bermaksud itu sampai kalau memang Anda menganggap itu khilafiyah, ayo jangan sampai ada mencaci kunut, bid'ah sesat, masuk neraka, ini a a a, Masya Allah. Lah ini kita tidak ingin. Jadi khilafiyah itu adalah orang yang boleh berbeda pendapat, Anda boleh ambil ini, ambil itu. Kalau sudah masalah yakin i'tiqadiyah orang tidak boleh berpendapat, di sini ulama menjelaskan istimbat dari nusus terpenuhi dua syarat, qat'iyud dalalati, qat'iyul wurudi. Dasnya jelas. Kul wallahu ahad, Allah adalah tunggal. Yang mengatakan dua syirik. Nah, itu. Karena Al-Qur'an yang mengomong. dan wurudnya pasti benar datangnya dari Allah, maknanya pun jelas. Tapi kalau maknanya masih mungkin sini, mungkin sini, sederhana. Masalah menyentuh laki-laki perempuan. Aulamas tumun nisa. Bersentuhan dengan perempuan adalah batal wudhu menurut madhab Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i lama saya bersentuhan. Tapi Abu Hanifah mengatakan lama saya bersenggama. Berbeda. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan lama saya adalah bersenggama. Maka bersentuhan tangan, bersentuhan kulit menurut Abu Hanifah tidak batal. Menurut Imam Syafi'i batal. Ya sudah hilaf. Sederhana, ikut Imam Abu Hanifah, ya sudah nggak batal. Ikut Imam Syafi'i batal, hilaf. Bukan berarti Abu Hanifah goblok dungu masuk neraka. Bukan. Nah ini kadang orang tidak memahami makna khilaf. Sehingga khilafnya dijadikan iktikadiyah. Nah ini bermasalah. Ikhtilafu ummati itu adalah bukan hadis tapi maknanya adalah perbedaan ulama tentang masalah-masalah furuk ini adalah kemudahan untuk banyak menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan banyak masalah. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian masalah masalah medis ilmu kedokteran. Itu adalah penemuan baru dan Rasulullah tidak pernah mengingkari penemuan baru. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Obat biarpun tidak dari habbah sauda. Biarpun tidak dari madu. Kalau memang terbukti manfaatkan, manfaatnya berdasarkan pengetahuan itu adalah diperkenankan. Biarpun bukan dari habbah sauda, adapun dari madu. Akan tetapi madu dan habbah sauda ada nilai plus. Karena Allah apa Nabi Muhammad yang pernah melakukannya dan menyebutkannya. Karena tidak mungkin sebab kita keinsafan itu perlu dibangun. Ada yang namanya dokter mengatakan enggak, yang namanya herbal habbah sauda mengatakan dokter adalah jelek. Ya ini kan bermasalah. Padahal semuanya ini adalah bermanfaat, sudah terbukti ilmu kedokteran bermanfaat. Bahkan disebut sebagai fardu kifayah. Ibnu Sina menemukan ilmu konon tibi. Dan Imam Ghazali juga sangat mengetar, mengerti ilmu kedokteran. Dan ternyata Imam Suyuti punya masalah tibun nabawi. Di situ ternyata ramuan-ramuan yang dibuat, yang disebutkan bukan dari Nabi Muhammad SAW. Maknanya begini. Ilmu kedokteran asalkan betul-betul memenuhi aturan syariat Nabi Muhammad itu boleh-boleh saja. Hanya memang betul kita perlu menyeru kepada apa yang pernah diajarkan Nabi Muhammad atau dicontohkan Nabi Muhammad dari berobat tentang habbah sauda termasuk hijamah untuk membangun keyakinan kita lebih kuat bahwasanya yang menyembuhkan hanya Allah saja. Jadi insya Allah penyakit apapun sebetulnya ini ada namanya habbah sauda penyakit segala obat. Madu pun penyakit segala obat. Tentunya itu dibarengi dengan keyakinan yang dibangun uh, dibangun dibarengi dengan keyakinan di hati kita akan kehebatan apa yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yakin karena yang menyembuhkan Allah. Yakin yang menyembuhkan Allah melalui perantara ini insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah banyak para dokter pun yang mengarah kepada yang demikian. Tetapi bukan berarti penemuan dokter-dokter itu adalah salah tidak. Selagi masih memenuhi aturan Nabi Muhammad, apa, tidak melanggar syariat Nabi Muhammad boleh. Ada sebuah riwayat tentang madu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Dia ngadu tentang sakit perutnya. Sakit perut ngadu ke Rasulullah dikasih madu. Pulang. Masih sakit, datang lagi. Ya Rasulullah masih sakit perutku. Minum lagi madu. Pulang. Sakit lagi. Belum sembuh madunya. Apa oleh Nabi Muhammad sallallahu mengatakan? Kadzaba batni Rasulullah. Katakan kepada perutmu, dusta engkau. Yang benar Rasulullah. Dipaksai diminum madu dengan keyakinan begitu, maka sembuh itu nanti. Ya, ini, dusta perut eh kau. Yang benar Rasulullah. Engkau sudah Rasulullah ngasih kok. Ya ini. Jadi memang perlu dibangun keyakinan. Boleh kita mengarah ke yang demikian ini dan itu lebih aman tapi ilmu kedokteran bukan berarti harus kita tinggalkan karena ada misalnya untuk mengungkap mungkin bisa kerjasama yang baik urusan medis dokter bisa mendiagnosa sebuah penyakit ya, bisa mengetahui sebuah penyakit bisa uh, secara detail. Sementara yang lain hanya dengan alamat dohir kalau dokter melalui laboratorium. Subhanallah ini penemuan-penemuan fardu kifayah dan alhamdulillah jazahumullah khairan kathiran semoga Allah memberikan pahala niat baik mereka. Para dokter-dokter. Jadi tidak ada Jangan sampai ada office-office nanti apa lawan ini, lawan itu. Tidak. Karena biasanya kalau Ustadz Al-Quran, Ustadz Tajwid kemana-mana yang dibawa Al-Quran. Paling bagusnya ya Al-Quran. ya Lupa bahasanya belajar juga penting. Ini zikir. Kita tidak ingin kita itu bangga dengan apa yang kita miliki hanya untuk mengangkat kesombongan kita. Atau ada kepentingan sesuatu. entahilah herbal luar biasa. Apalagi kok niatnya ingin nurul Rasulullah. Pahalanya numpuk itu. Minum bismillahirrahmanirrahim. Ikut Rasulullah. Numpuk pahalanya. Wallahu a'lam bisawab. Allah ada. Kita tidak melihatnya. Memang betul. Sebetulnya, makanya dialog masalah akidah itu, orang itu bisa meyakini biarpun tidak usah melihatnya. Itu bisa dibuktikan di mana saja. Orang bisa yakin tanpa harus melihatnya. Bohong kalau orang mengatakan, aku tidak bisa yakin kecuali aku melihatnya. Suruh ke sini, nanti kita buktikan. Orang bisa meyakini sesuatu biarpun dia tidak melihatnya. Contoh, ada satu orang berkata, aku tidak yakin kecuali aku melihatnya. Di hadapannya ada lima dokter terkenal di Cirebon, dokter hebat. Kemudian dokter itu mengatakan, Pak, gelas ini isinya minyak keras. Siapapun yang minum bakal mati. Pak, minum pak. Diminum tidak sama orang ini? Hah? Belum ada yang mati, tidak ada kelihatan. Diminum tidak kira-kira? Kalau dia berhujah, aku tidak akan percaya kecuali melihat Minum, ayo. Bisa percaya biarpun tidak melihat. Kepercayaan itu bisa dibangun. Percaya. Kalau dia memaksa, gila tuh minum tuh mati kelepek-kelepek nanti. Jadi orang bisa percaya biarpun tidak melihatnya. Bisa. Siapa bilang tidak? itu orang kepala batu tuh. Percaya biarpun tidak tidak harus lihat orang lepar-lepar mati seperti Cirebon beberapa hari yang lalu ada ya. Nggak usah nunggu kalau sudah ada yang mati ya. Biar kalau sudah cerita ini berbahaya pak, ini minyak keras jangan diminum. Jangankan lima dokter hebat, satu orang saja sudah percaya kan kita kadang-kadang. Jadi ternyata kepercayaan bisa dibangun biarpun kita tidak bisa melihatnya. Nah, Begitu juga percaya kepada Allah itu bisa dibangun biarpun kita tidak melihat Allah. Karena makna melihat yang disebutkan para imam ini bukan melihat bentuk Allah karena Allah tidak bisa disifati dengan bentuk. Allah tidak bisa disifati dengan jasad sehingga bisa ditangkap oleh panca indera kita. Allah ada. Dan adanya Allah itu tanpa kaif tidak bisa ditakan bagaimana dan di mana. Allah tidak butuh mana-mana karena Allah tidak butuh tempat. Dan bagaimana Allah tidak perlu kaif, tidak perlu bagaimana, kayak apa sih? Enggak usah pakai kayak. Sebab laisa laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti apapun. Maka kita meyakini Allah ada. Dan yang bertanya ini adalah puncak iman sebetulnya. Tapi gimana ya? Nah, enggak paham-paham ya? Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu ada orang ngomong begitu, al-ajzu an darkil idraki ma'rifatu, yang penting kamu yakini Allah itu ada dengan bukti adanya makhluk, ciptaannya, langit, bumi, bintang, gemintang, lautan, lepas, rembulan, matahari. Ini semua menunjukkan adanya pencipta. Dan anda mempercayai di dalam Al-Quran ada namanya Allah. Lalu, tapi bingung saya nggak paham gimana Allah itu. Nah, di saat tidak paham itu hakikat iman. Al-ajju andarkil idraki ma'rifatu. Kalau orang sudah tidak tahu gimana Allah itu hakikat iman. Karena Allah tidak bagaimana-bagaimana. Nah ini adalah puncak. Justru sesat kalau sudah dikatakan Allah seperti ini. Ah, itu sesat. Digambarkan duduk di atas aras nongkrong, di atas kursi, kakinya membujur. Ini akidah sesat. Kalau kayak Pak RT itu nanti ya. Pak, Pak Presiden, Pak Bupati, Pak ini duduk di atas kursi jadinya. Jadi itulah hakikat iman itu adalah justru di saat kita itu tidak bisa faham. Karena apa? Tidak ada yang bisa meliputi Allah tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah. Kita hanya diberi oleh Allah pengetahuan tentang beberapa sifat-sifat Allah. Allah maha kuasa, Allah begini-begini. Tapi hakikat Allah hanya Allah yang tahu. Lah kalau ada orang tahu hakikat Allah, berarti Allah di bawah pemahaman anda. Lebih kecil dong Allah. Rendah dong. Tidak Allah maha agung, jadi kita semua adalah kerdil kecil, maka yang kecil tidak akan bisa meliputi pemahamannya kepada yang agung dan itu adalah hakikat iman. Kemudian apa? Surat Taubat memang begitulah karena urusan penetapan bismillah itu juga dari Nabi Muhammad atau istilahnya tauqifi, tidak perlu kita uh, apa Istilah itu adalah ngikut Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mengatur ayat seperti itu wahyu. Padahal Iqra itu kan yang pertama. Kenapa enggak ditaruh sebelum Fatihah ya? Jadi penyusunan tentang ayat Al-Quran itu sudah ketentuan dari Rasulullah dan itu dari wahyu. Kemudian hikmahnya saja para ulama menjelaskan kenapa di dalam surat Baroah itu kok tidak ada bismillahnya? Karena memang di situ adalah berkenaan tentang sebuah peperangan yang sangat tidak pantas dengan makna Rahman dan Rahim Allah sehingga itu didiatakan. itu hikmahnya. Adapun masalah isti'adzahnya ulama berbeda pendapat, ada tetap beristi'adzah. Kalau isti'adzah lain, bismillah yang dimaksud di sini. Kalau auzubillahi minasyaitonir rajim, ada yang mengatakan auzubillahi samillahi minasyaiton. auzubillahi samillahi minasyaiton apa? Auzubillahi samil arim. Lah yang panjang uh, min syarri Ah, itu. Ada tapi yang masyhur isti'adah dari Rasulullah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman yang dibahas yang paling penting masalah basmalahnya saja. Jadi kemudian kalau di tengah ya tidak ada bismillahnya. Jadi kalau di tengah tetap tidak pakai bismillah. Seperti halnya ayat yang lain di awalnya ada bismillah, kalau kita memulai di tengah pun disunnahkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masalah orang naik haji kemudian tayamum. Ya enggak, itu adalah takut yang berlebihan, yang takut yang tidak bisa diterima karena orang banyak. Kalau alasannya jauh, jauhnya berapa meter? Ya kan? Padahal kalau dari Masjidil Haram keluar tidak terlalu jauh. Adapun masalah batalnya saja mungkin diringankan batalnya karena apa? Kalau bersentuhan ringan, jangan dianggap batal. Kalau bersentuhan laki perempuan, anggap saja tidak batal itu karena ada madhab Imam Malik dan juga kemurahan di dalam madhab Imam Syafi'i pendapat yang kedua kalau kita yang disentuh tidak batal asalkan tidak menyentuh jadi mungkin masalah pembatalannya saja yang perlu diringankan tapi kalau misalnya buang angin ya disepakati terus gimana cara berwudunya tetap harus berwudu maka tidak sah kalau kita tawaf tidak punya wudu harus wudu kecuali sudah dibuktikan bahwasanya di situ berbahaya baru kita tidak usah boleh tayamum tapi kalau hanya ah jauh apalagi belum tahu, lah biar tahu dong. Masa sampai kapan tidak tahu? Enggak ada alasan tidak tahu karena sudah disiapkan air-air itu di situ tuh adalah dan jauhnya bukan jauh yang tidak masuk akal. Jauhnya memang jauh untuk menghindari uh, kekotoran. Jauhnya memang jauh desain, jauh diatur itu. Bukan jauh karena memang tidak ada air bukan. Jauhnya memang memang dijauhkan begitu. Jadi disengaja, tidak ada alasan. Wah, enggak dan sesuai dengan aturan kita, masih masuk, masih 300 meteran itu. Dari dari masjidnya tidak nyampe barangkali. Ada turun ke bawah, itu ada yang Masya Allah. Nah, ini nyangka tayamunya tidak sah. Karena air masih ada dan mungkin untuk menjangkaunya. Orang berpoligami, istrinya banyak. Nah, istrinya banyak. Ini tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kawin satu saja ada tanggung jawabnya. Tapi yang harus kita garis bawahi, Jangan ada para ibu-ibu atau adik-adik putri yang mengingkari adanya kawin poligami. Itu awas, hati-hati. Itu adalah kurang ajar dengan syariat Nabi Muhammad. Bisa-bisa dihukum oleh Allah dengan kehinaan. Jadi poligami itu ada. Hanya harus tahu para bapak jangan bangga dulu. Karena orang kawin dua itu beban sebetulnya. Ada tanggung jawab yang gede. Jangan kemana-mana. Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Sunnah apa yang akan kau lakukan? Kawin satu saja ada yang hukumnya haram. Sunnah maksudnya pernah dilakukan Nabi Muhammad. Iya, tapi Nabi Muhammad siapa? Orangnya adil, bijak, ngerti. Tapi untuk kita belum tentu. Kawin satu saja ada yang haram hukumnya. Kan ada disebutkan dalam pembahasan bab fikih. Menikah itu hukumnya gimana? Ada yang wajib. Wajib itu apa? Orangnya punya duit tapi sering gondang-ganding. Sudah naswu, sahabatnya besar. Sering sama perempuan, gak mau kawin-kawin. Wajib kawin cepat. Ada dia punya duit banyak cukup, dia biasa-biasa nggak gampang tergoda. Tapi dia ah kalau menikah bisa dan aman, maka sunnah baginya. Ada yang haram dia. Hatinya kotor kalau mau ngeret, mau ngambil duit, mau jahat, mau ini, ah, ah mau pokoknya enggak. Niatnya sudah tidak benar, maka haram menikah. Niat dolim, niat mengambil hartanya, itu kan niat busuk. Jadi kawin satu saja ada yang haram, oh, kadang gembar-gembar sunnah Nabi, sunnah Nabi enaknya aja empatnya. Tanggung jawabnya mana? Ya, kawin istri dua, yang satu di kota, yang satu di atas gunung, dikunjungi sebulan sekali. Pendidikannya di mana? Zalim. Tapi ingat, jangan sampai adik-adik kami mengatakan poligami tidak ada. Hati-hati, karena kurang ajar dengan syariat Nabi Muhammad itu ada hukumannya. Adapun masalah suami jangan boleh nikah itu kepandaian Anda saja untuk ngikat. Kalau anda suami pulang ke rumah anda tidak perhatian, ya bisa kawin lagi dong. Senyumnya kurang, adanya cemberut saja. Kalau senyum mau minta duit saja, gimana tidak kawin lagi? Anda yang ngikat, pokoknya gimana suami itu ngomong kawin lagi itu nggak bisa gimana? Anda sayang, anda manja, anda ini, oh hebat dong. Andanya cuek, setiap suaminya ingin uzur, nggak mau kreatif, nggak mau ak, aktif, gak mau. Ah, apalagi sudah punya anak, itu Masya Allah dulunya rajin dan dan kalau sudah punya anak. Ah, mau, mau sudah laku aja mau ngapain. Gimana nggak kawin lagi itu suami? Anda harus tetap cantik dong. Rajin untuk menjaga diri. Baru nanti itu maknanya. Maknanya adalah keindahan. Lah kalau ada suami kok bohong. Memang ada bohong kepada istri adalah termasuk bohong yang diperkenankan tapi bukan bohong yang menjerumuskan. Tapi makna bohong di sini sebetulnya tidak terus terang, bukan bohong. Kalau misalnya ya, ngajari bapak-bapak nanti jangan-jangan. Nggak usah bu ya. <laughs> Istrinya di di Jatiwangi ya? Dari mana bang? Ke Pleret. Ya bohong nggak? Dari Pleret. Ya nggak bohong kan? Padahal tadi dari Jatiwangi ini. Ada yang pokoknya jangan ada nuduh loh ini ya. Istrinya di Jatiwangi. Kalau ditanya istrinya dari mana bang? Dari Pleret. Bener dong lewat Pleret ya. Dipegangi sama bapak-bapak. Oh begitu caranya ya. Tidak berterus terang bukan bohong. Maksudnya ya ada Jatiwangi. Ke Jatiwangi enggak. Kalau ditanya iya ke Jatiwangi. Kok ngomong ke Pleret? Memang saya ke Pleret juga kan begitu. Tapi untuk ke istri begitu dia. Ya, tapi kalau bohong sampai menjerumuskan itu adalah bukan hal yang baik. Tidak akan menjadi uh, apa? suri toladan. Ya, tidak berterus terang itu tidak bohong. Maksudnya diem nggak cerita. Misalnya tiba-tiba SMS-nya kebobolan istrinya ya. Bang, SMS dari mana? Wah itu, kalau begini mah bisa iseng aja. Tinggal kepandian suami aja itu ngalaknya. <laughs> ndak tapi ingat, ini adalah sekedar guyon. Tapi ingat tanggung jawab para bapak. Menikah dua, tiga, bukan urusan mainan. Sebab kalau orang menikah dua artinya tanggung jawabnya berat. Jangan dianggap itu surga langsung. Orang punya kak istri dua nggak adil semper di akhirat neraka. Dosa gede. Urusan adil itu luar biasa. Senyum pun ternyata harus rata ini. Eh. Masya Allah. Harus hebat, harus senyum rata. Masalah nafkah pun iya masalah nginep iya, jangan nempelnya istri muda, istri tua terlantar atau sebagainya. Ini adalah nggak benar. Ini adalah urusan poligami, harus diyakini poligami itu ada. Tapi kalau ada kejahatan poligami itu karena pelakunya. Sementara di dalam Islam diatur dengan cara yang baik. Kemudian masalah uh, orang mengimbal, malah itu kebalikannya. Bahkan jumhur ulama mengatakan tidak boleh memungut gaji dari hasil mengajar. Jumhur ulama. Karena apa? Mengajar itu kan kewajiban ya. Dan kewajiban tidak boleh dikasih imbalan. Aslinya begitu. Kalau ada ustadz gembar gemburkan begitu, wah ini ada kepentingan ya. Tetapi ternyata ada satu riwayat, sebaik-baik pahala, sebaik-baik gaji yang kau ambil adalah hasil dari mengajar Al-Quran. Ini riwayat. Kemudian setelah itu ijtihadnya para ulama. Para ulama berijtihad. Urusan mengajar ilmu agama dan Al-Quran. Dibayari saja kadang-kadang males ustadznya. Apalagi gratis. Wah bisa-bisa Islam itu hilang. Nah ini. Ulama tidak asal ngomong mereka itu. Sehingga boleh menggaji ustadz-ustadz. Sebab digaji saja kadang-kadang masih belum banyak bersemangat kan. Apalagi kalau tidak digaji bisa hilang itu ilmu. Maka setelah itu dikatakan kalau ada orang mengajar digaji adalah itu wajar dan boleh. Tapi kalau setiap ngajar satu huruf minta duit, wah ini Pak banyak fulusnya Ustaz Ustaz. Satu huruf 100 ribu. Acu ini. Cuman intinya adalah pendapat kecil dari ulama mengatakan bahasanya orang mengajar Al-Quran sekalipun boleh mengambil gajinya. Kalau pengen hebat lagi, urusan agama free, tapi yang giat kerja di tempat lain. Itu lain cerita. Tapi tidak semua orang kuat semacam itu. Jangan dihinakan orang yang ngajar agama lalu digaji. Tidak ada masalah. Adalah boleh. Dan bukan sesuatu yang haram. Dan ini juga pendapatnya para ulama. Yang ngambil gaji-gaji, yang tidak-tidak. Karena urusan ikhlas bukan urusan dohir. Urusan batin hanya Allah yang tahu. Yang menerima gaji, belum tentu tidak ikhlas. Dia tugasnya ngajar. Tapi ternyata dia memberi yang lebih. Ada. Jadi ini adalah masalah gaji. Boleh-boleh saja. Tapi kalau satu huruf ada hitungannya, itu tidak seperti itu aturannya. Bagaimana pengaturan keuangan dalam rumah tangga di mana PN suami PNS, istrinya PNS. Hak dan kewajiban suami dan istri bagaimana? Tidak ada berubah di situ. Bedanya apa? Milik istri, utuh miliknya istri. Enak kan bu? Miliknya abak suami buat nafkah. Jadi kalau ada suami mengizinkan istrinya kerja, itu semata-mata duit buat istri itu. Karena nafkah tanggung jawab suami. Tapi kalau ada istri hitung-hitungan kelewatan tuh. Nah, masa hidup bersama mau hitungan. Memang begitu kok idahnya ibu-ibu tuh pinter di mana-mana. Bang duitmu duitku, duitku duitku sendiri. Ah. <laughs> di sana ini kok betulnya di sini ini. Semoga bukan yang di sini tuh. <laughs> Tidak hidup bersama bukan karena hitung-hitungan. Hidup itu yang indah, milik suami, milik istri ini. Ya. Sebab ada satu niat jelek. Nanti kalau saya cerai bagaimana? Loh, pengen cerai memangnya? Jangan dipikirin itu nanti. Yang penting hidup harus diladeni, dijalan dengan penuh keindahan. Kalau kebetulan suami nggak punya duit, istri punya duit, ini orang mulia. Nggak ada masalah. Barokah, pahalanya gede. Tiga kali pangkat itu. Jadi urusan begitu manajemennya tetap sama tidak berubah. Mau dilebur jadi satu boleh. Boleh nggak ada masalah penuh kerelaan. Bang yuk tabung bareng. Tabung bareng mau oh, haji, umroh, naik, bangun rumah boleh. nggak ada masalah. Jadi hak dan kewajiban tetap tidak berubah. Bagaimana hukumnya seorang istri karena pengusaha tidak memberitahukan hasil usahanya kepada suaminya. Bahkan menguasai dalam pengaturan rumah tangga. Wah, kalau ada seorang istri tidak bercerita tentang hasil uangnya, memang tidak punya kewajiban bercerita dia. Kalau mau disalahkan itu yang ditegur suami, kenapa kamu izini? Kan begitu sebetulnya. Sebab tanggung jawabnya istri. Istri sebenarnya tidak usah kerja biar santik di rumah, itu aja. Makanya adik-adik putri kami kalau berdoa yang benar. Doa minta kerja terus. Dapat kerja. Kalau doa begini loh. Ya Allah berikan aku suami yang ganteng, soleh. Mencukupi aku sampai aku nggak usah kerja ya Allah. Itu loh. Enak kan? Doa minta kerja terus ya. Capek nanti kerja. Kalau suaminya cukup kan enak. Soleh, menghormati, menghargai, mencukupi. Mencukupi itu macam-macam. Ibu pengen apa dikasihkan begitu. Pilih mana? Kerja mikir lagi kalau bangkrut pusing lagi enggak enak kemudian bagaimana menguasai dalam pengaturan ekonomi rumah tangganya kalau menguasai dalam arti mencukupi mah hebat tuh istri masuk menguasai kurang jelas di sini istri menguasai ekonomi di dalam rumah mencukupi ya bagus tuh istri <laughs> tapi kalau menguasai dalam arti yang lain kita tidak paham seorang istri menguasai ekonomi apa bu ya mencukupi kayaknya ya kalau mencukupi mah baik-baik saja seorang istri mencukupi. Tapi kalau menguasai maksudnya dolim, uh, ngatur yang semaunya sendiri tidak salah. Istri bukan berhak mengatur. Imam berikan kepada imam. Sebab kalau dalam sebuah tempat itu imamnya dua, benturan. Jadi ada unsur kepatuhan. Usul ma'iyah Dan suami yang bijak adalah mendengar. Suami yang pandai bijak, suami yang sering mendengar istrinya. Memang keputusan adalah di suami. Dan suami istri hebat adalah istri yang punya usulan, gak pernah ditolak. Karena cara mengusulkannya adalah cerdas. Ibu kalau mengusulkan gimana? Marah dulu, cemberut dulu, atau dimanja dulu suaminya, dipeluk, dicium. Di, misalnya ada kemanja kepandian istri kalau ngusulkan begitu. Usul sampai jerubang ini kalau tidak begini saya tidak setuju. Iya, ngajak perang itu namanya. Ada keindahan kalau ngusulkan adalah pakai mukaddimah yang panjang, makan bersama, disuapin sambil ngomong. Kalau begitu gimana bang? Ah, nggak bisa ngomong. Iya, itu Sebab kalau begini tumpah. <laughs> Baik, itu adalah masalah hak-hak itu adalah sederhana. Waktu habis. Pertanyaan? Banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Satu lagi lah. Baik, tidak semua di masih banyak insyaallah sampai di sini saja. Semoga Allah tolong ini pertanyaan ini disimpan ya. Karena pertanyaan yang tidak terjawab akan coba ditulis. Jadi suatu saat ada pembukuan tentang pertanyaan yang selama ini beredar. Karena kebetulan pertanyaan yang disampaikan ini adalah berbobot dalam arti memang hal yang dibutuhkan. Sebab tidak bertanya kecuali karena problem. Dan ini kalau difahami adalah anaknya adalah ilmu yang banyak sekali. Tapi sayangnya satu, setiap kita suruh nyimpen hilang. Itu yang bermasalah. Jadi kita tidak pernah tahu ya. Insya Allah habis ini tidak ada barang hilang. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada orang yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan bencikan kepada kami semua yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan bencikan kepada kami semua yang tidak disukai dan tidak dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah agar kami dengan kecintaan ini mudah mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad dan semoga dengan kebencian itu mudah kami meninggalkan yang dilarang oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Ya Allah, jangan sampai kami beribadah dengan berat. Ya Allah, rindukan kami dengan ibadah sehingga di saat kami melakukan solat dengan penuh kerinduan untuk solat. Di saat kami melakukan puasa, kami penuh kerinduan untuk berpuasa. Di saat kami melakukan segala macam ibadah karena kami rindu ibadah, Ya Allah. Jangan sampai diri kami ini berat dalam beribadah, Ya Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepadamulah, Ya Allah, kami mengabdi dan kepadamulah kami memohon pertolongan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati. Jauhkan kami dari bid'ah. Jauhkan kami dari syirik. Jauhkan kami dari hasad dengki. Jauhkan kami dari sombong. Jauhkan kami dari riak, Ya Allah. Dan bukalah, bukakan hati kami. Bukakan hati kami. Bukakan pemahaman kami akan riak, akan syirik, akan kesombongan. Ya Allah. Dan agar kami mudah untuk meninggalkannya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Engkau sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga hati kami. Hanya Engkau yang bisa membersihkan hati kami ya Allah. Jauhkan dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang dolim kepada kami, jika ada orang memusuhi kami, jika ada orang menyakiti kami ya Allah. Siapapun dia ya Allah kami mohon berikan kepada mereka kesadaran ya Allah Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah dan mudahkan segala urusan mereka. Jangan sampai ada orang masuk neraka gara-gara kami. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara kami. Kami ingin sebab menjadikan orang masuk neraka surgamu, Ya Allah. Ya Allah, satukan umat kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah. Jadikan kami sebab bersatunya umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari perselisihan dan persengketaan. Dan jauhkan kami dari fitnah. Jauhkan kami dari menfitnah. Dan jauhkan kami dari difitnah. Ya Allah, sungguh kami takut menfitnah. Dan kami takut difitnah. Fitnah sungguh membahaya hidayahkan pada kehidupan kami ya Allah Kehidupan yang mengganggu keindahan kami ya Allah ya Allah jauhkan jauhkan jauhkan kami ya Allah dari meninggalkan salat jauhkan kami dari meninggalkan salat jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini ada di antara hamba-hambamu yang pernah meninggalkan salat ya Allah kami mohon berikan kepada mereka kesadaran ya Allah kesadaran dan jadikanlah di esok hari ia menjadi ahli solat. Jangan biarkan mereka terus larut dalam meninggalkan solat. Kami tidak rela ya Allah. Kami ingin mereka kau muliakan. Kami ingin mereka kau masukkan surgamu. Maka jadikanlah mereka ahli solat. Dan ampuni dosa mereka yang lalu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya ya Allah. Allah kami takut masuk nerakamu ya Allah. Kami takut masuk nerakamu ya Allah. Biarpun itu neraka yang paling ringan ya Allah. Kami tidak ingin memasukinya. Sebab nerakamu yang paling ringan mengerikan jika ada yang kaki orang. Jika ada orang menginjakkan kakinya di lantai neraka yang paling ringan. Ubun-ubunnya akan mendidih ya Allah. Kami takut itu ya Allah. Ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Berikan kepada kami keikhlasan ya Allah. Dalam beribadah, dalam beramal, dalam berinfak ya Allah. Dan berikan kepada orang yang pernah membantu perjuangan kami keikhlasan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan kepada kami orang-orang orang yang ikhlas dan jauhkan dari kami orang yang tidak ikhlas. Kirimkan kepada kami orang yang tulus dan jauhkan dari kami orang yang tidak tulus. Kami susah, kami tidak mampu untuk menyeleksi. Hanya engkau yang menyeleksi, Ya Allah. Kami hanya kami hanya menjalankan perintah dan tugas dari kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, agar kami berhubungan baik dengan sesama kami. Tetapi kami tidak tahu di hati mereka. Maka Ya Allah, dekatkan kepada kami orang-orang baik. Dekatkan kepada kami orang-orang saleh dan jauhkan dari kami orang yang tidak baik ya Allah ya Allah jadikanlah kami para suami semakin hari semakin mencintai istri mereka para istri semakin hari mencintai suami mereka sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu yang belum menikah mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal orang-orang pasangan-pasangan yang engkau ridai yang engkau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah Allah yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah dan berikan kepada kami keturunan yang soleh soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad keturunan yang soleh soleha yang bakal dimulia yang bakal kau muliakan di dunia dan kau muliakan di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rizki kami jika ada dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada ribamu jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Dan kabulkan orang-orang yang meminta untuk didoakan dengan nama-nama ini ya Allah. Doa, ya Allah kabulkan doa mereka, hajat mereka, keinginan mereka. Dan kabul kehajat kami, Ya Allah. Kabulkan doa kami, Ya Allah. Kabul doa kami, Ya Allah. Terima doa kami, Ya Allah dan penuhi hajat kami ya Allah jangan tinggalkan satu orang pun di tempat ini kecuali kau kabul hajat mereka ya Allah ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami khusnul khatimah Di saat kau hendak mencabut nyawa kami, kelak cabutlah nyawa kami, Ya Allah. Di saat kami rindu kepadamu, di saat kau mencintai kami, di saat engkau memuliakan kami, Ya Allah. Sehingga kami bisa benar-benar mati dalam keadaan kau Ya Allah. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami, kelak, Ya Allah. Setelah panjang umur, di saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar, wa sallallahu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon doa dan mohon doa selalu dan mohon ridho. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.